yang luar biasa. Eh, gua apa mulu ya? Kita juga merah duren. Merah duren. Buka-buka kita. Alhamdulillah. merasa ketipa mati lah viral. <laughs> Sallallahu Nabi Muhammad. Allah aturan bagunya luar biasa sampai pada pelekan tapi rata-rata hari ini peraturan dibuat justru untuk dilanggar manusia itu gak usah banyak ngatur wong hidup sudah ada yang ngatur makanya mau di skenario seperti apapun mau dijatuhkan apa sampai pada pelekan Allah belum mengendaki Gus Miftah datang ke Wonosobo juga belum datang kadang-kadang panitia sudah dikasih tahu hari mohon maaf Gus Miftah nggak bisa berangkat karena istrinya sakit harus dibawa ke Kuala Lumpur panitia ngeyel tetap saja mencantumkan gambar Gus Miftah kan itu modus dan ini aturan baku eh siapa ya ya Allah ya. ini hari saya video sebentar akan saya video saya kirim ke patroli ini adalah suasana pengajian di Selomerto Wonosobo dan ada seseorang yang luar biasa Wah. eh uang apa munyuk ya itu juga ada hati-hati mas jangan sampai jatuh sarungnya jangan buka-buka sempaknya keton Alhamdulillah It's me. Brasil! we. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, saksikanlah kami hamba-hambamu di Wonosobo ini ya Allah. Di tengah hujan rahmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Kami rela berbasah-basahan ya Allah. Kami rela berbasah-basahan ya Allah sementara karena kami mencintai Engkau ya Allah, karena kami mencintai Rasulmu ya Allah, karena kami mencintai Nabimu ya Allah, karena kami mencintai ulamamu ya Allah, karena kami mencintai kiaimu ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah hujan siang hari ini ya Allah menjadi wasilah kami mendapatkan cintamu ya Allah, menjadi wasilah kami mendapatkan cinta Nabimu ya Allah, menjadi wasilah kami bersumber kepada bersama kiai kami ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin Ya Allah turunkanlah rahmatmu melalui hujan ini ya Allah Engkau buka pintu maghfirahmu untuk kami ya Allah Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah Engkau ampuni semua kesalahan kami ya Allah Kesalahan orang tua kami ya Allah Dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami ya Allah Ya Allah ya Allah Di hujan yang semakin deras ini ya Allah Kami mohon kepadamu Siapapun yang hadir dan sakit engkau angkat penyakitnya ya Allah siapapun yang hadir dalam keadaan susah engkau berikan kebahagiaan kepadanya ya Allah siapapun yang datang dalam keadaan bermasalah engkau berikan solusinya ya Allah berikan kepada kami kebahagiaan ya Allah kebahagiaan di dunia ini ya Allah dengan kehidupan yang layak ekonomi yang mapan pekerjaan yang lancar keluarga yang sakinah keturunan yang soleh berikan pula kepada kami kebaikan di akhirat ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka,